Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما كثيرا مزيدا أما بعد إخواني الكرام أكرمني وأكرمكم الله تعالى جميعا Kita akan kembali mengkaji kajian rutinitas kita yang kita tegakkan setiap harinya di masjid kita ini. Bainal maghribi wal isya dari kitab Ma'alimu Da'wati Ahli Sunnah. Simbol-simbol dakwah Ahli Sunnah. Beriskan tentang penyebutan karakteristik ciri khas identitas khusus bagi ahlu sunnah sebuah karya tulis ilmiah milik Syekh Abu Bakar Abdul Razak bin Saleh bin Ali al nahmi Al-Yamani hafizahullah taala Kita berada pada bagian awal dari judul bab atau sekaligus simbol dakwah ahlu sunnah yang berbunyi ahlu sunnati du'atu amnin wa aman Ahlu sunnah adalah para penyeru kepada rasa keamanan dan kenyamanan. Yuhadziruna minat tafjirati wat talgimat. Serta mereka memberikan peringatan juga tentang terorisme dan pengeboman. Nah, ahlu sunnah bukanlah pelaku pengeboman. Ahlu sunnah bukanlah kaum yang radikal, ekstremisme. Bahkan mereka lah. Dakwah ahlu sunnah lah yang menyeru kepada keamanan serta kenyamanan. Bahkan kita akan dapati nanti justru mereka sangat benci dengan pemahaman terorisme, pengeboman, penculikan. Nah, hanya saja selalu ahlu sunnah wal jamaah yang dituding sebagai kambing hitam dalam enam kasus-kasus pengeboman yang ada. Karena sebagian kelompok mereka menyalahgunakan julukan atau istilah ahlu Mereka melakukan praktik pengeboman, praktik terorisme, mata kota putih nama umat manusia dengan tameng nama mereka ahlu sunnah. Kita lanjutkan kembali apa yang telah kita ambil pada pertemuan malam sebelumnya. Kata sang penulis semoga Allah menjaga beliau. Walladzina yas'auna li istiqrar li istiqrari fahaddaru minhum wa man wa min fikratihim ar-radi'ah. Eh, masih tentang penyebutan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mereka adalah orang-orang atau nah, dan orang-orang yang menempuh jalan mengrongrong keamanan, kenyamanan Ahlu Sunnah wal Jamaah memberikan peringatan tentang mereka serta pemikiran mereka yang buruk. Ahlu Sunnah menerangkan bahwasanya yang melakukan hal tersebut, pengeboman, terorisme, radikal, bukan bagian daripada Islam. Bahkan Islam berlepas diri dari mereka. Islam datang dengan kebaikan. Islam datang ke penam, kepada umat manusia dengan rahmatan. Bentuk kasih sayang. Bukan dengan membuat kerusuhan, kekecauan, keributan. Terkadang sebagian orang, baik itu individu ataupun kelompok, melakukan perbuatan yang melecehkan agama Islam. Akhirnya agama Islamlah yang dituding. Agama Islamlah yang dijelekkan. Padahal perbuatan sebagian orang, per individu. Yang sebenarnya pada hakikatnya mereka justru jauh daripada pembelajaran agama Islam yang tepat. Nah, apalagi dengan perbuatannya mereka yang sangat-sangat jelas menyelisihi ajaran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bom bunuh diri, wailah bom bunuh diri atau nama bunuh diri adalah terlarang dalam agama Islam. Dan dari pemikiran siapa mereka dapat hal tersebut? Membunuh diri terlarang dalam agama Islam. Malah itu perbuatan dosa, melakukan ancaman keras, disiksa di api neraka. Kata sahabat penulis berikutnya, walau kadis Walikad istatabbal amnu. Walhamdulillahi bisababi da'wati ahli sunnah. Aksar min istiqrarihi birijalil amni amfusihim. Sungguh, keamanan telah tetap kokoh. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan sebab dakwah ahlu sunnah, justru malah lebih banyak sebab tersebut daripada perbuatan enam. <clears throat> Petugas keamanan itu sendiri petugas keamanan apa mereka lakukan? Semakin ketat Naam tindakan petugas keamanan malah justru semakin semakin merajalela yang namanya kemaksiatan. Semakin tinggi tingkat kasus kriminal, enam kriminal. Justru dengan sebab dakwah kepada sunnah itulah yang menggiring negeri tersebut semakin dekat orang kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin jauh orang untuk melakukan perbuatan yang menyelisihi syariat apalagi melanggar aturan pemerintah. Kita bandingkan saja satu negeri yang dijuluki dengan Biladut Tauhid dan Saudi, Saudi Arabia. Tingkat kriminalitasnya sangat minim. Orang di sana aman, nyaman. Nah, karena mereka ketika melihat hukum Islam ditegakkan, terdapat efek jerah, pencuri potong tangan. Allah tidak berani orang mencuri ketika orang melakukan perzinahan apalagi dengan status sudah pernah menikah kemudian hukumnya adalah rojam kelas orang takut untuk melakukan perzinahan karena ancamannya adalah hilang nyawa membuat efek jerah di sebagian tempat yang mengaku agama Islam kemudian tidak menerapkan agama Islam malah justru menegakkan hukum-hukum demokrasi kemudian ketika pelanggaran agama terjadi mereka hanya menegakkan hukum yang dibuat oleh manusia nah mencuri satu dua bulan keluar kembali dari penjara, mencuri lagi. Karena tidak ada efek jerah. Akhirnya membuat orang ketagihan mencuri tanpa perlu kerja keras. Orang yang kerja kita yang ambil hasilnya. Demikian juga perselingkuhan belum belum ada. Belum ada kasus enam perselingkuhan barakallahu fikum jami'an yang diatur oleh undang-undang di negara kita. Akhirnya ke perselingkuhan merajalela. Kalau toh terjadi, Nah, Allahul Musta'an, nikah di bawah umur dilarang. Istilah mereka di bawah umur, di bawah 17 tahun, padahal itu sudah dewasa. Nah, yang namanya dewasa laki-laki dan perempuan bukan diikat dengan 17 tahun. Saya pun belum mencapai usia 17 tahun, ada tanda-tanda dia balik. Dewasa. Menikah di bawah umur dilarang. Pacaran dibiarkan bebas tanpa ada sanksi. Tanpa ada sanksi, baik itu hukum ataupun pidana dan semisalnya. Wallahul musta'an. Jadi beliau katakan kepada kita di sini bahwa dakwah sunnah justru mengundang keamanan dan kenyamanan lebih besar daripada enam keberadaan petugas keamanan itu sendiri. Lebih daripada petugas keamanan itu sendiri. Kalau dakwah sunnah mengajarkan kepada orang sunnah, mengajarkan kepada orang tauhid, tanpa perlu pakai CCTV, tanpa perlu satpam jaga. Nah, orang takut untuk melakukan kasus-kasus kriminalitas karena mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengintai. Di Saudi Arabia tanpa perlu nah ketika tiba waktu adzan para pedagang meninggalkan perniagaan mereka, perdagangan mereka dalam keadaan toko tetap terbuka, barang dagangan tetap di enam paparkan. Mereka pergi sholat tanpa ada yang mencuri. Di tempat kita belum tentu seperti itu. Sudah digembok saja, jebol. <clears throat> nah, ini yang beliau tanggaskan kepada kita dan hendaknya kita memahami dengan baik hal tersebut bahwasanya keberadaan dakwah lusunnya justru membawa keamanan dan kenyamanan. Nah, ketika ada dakwah lusun di satu negeri membuat dakwah tersebut membuat negeri tersebut aman, bahkan lebih lebih nah tinggi nilai keamanan daripada nah pelaku keamanan itu sendiri. <clears throat> Walwaki waqi yashhadu bidzalik dan fakta sebagai saksi akan hal tersebut, sebagai bukti akan hal tersebut. Kalau kita tengok Amerika, subhanallah, yang katanya tingkat keamanannya nomor satu di dunia. Mereka punya petugas militer, katanya FBI, CIA, si SWAT, dan semisalnya. Malah justru di sana paling banyak merajalela yang namanya kemaksiatan paling banyak merajalela yang namanya na'am pelanggaran kriminalitas. Saudi Arabia mungkin dibanding dengan negara-negara yang lainnya mungkin tingkat barakallahu fikum jami'an kualitas kemiliterannya rendah lebih rendah daripada negara-negara yang lainnya. Tapi justru disitulah tingkat kemaksiatan lebih rendah. Bukan kita katakan tidak ada, ada, hanya lebih rendah. Jadi aman dan nyaman bukan karena petugas keamanan, tapi karena dakwah sunnah yang ada di dalam dada, dakwah tauhid yang ada di dalam dada, semakin tinggi orang menjunjung tinggi nilai-nilai agama Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia semakin takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahmul ladina haddarun nas min fitnati syuyu'iyah wa ghairiha. Beliau berpindah lagi menyebutkan bahwasanya dakwah sunnah adalah dakwah yang memberikan peringatan kepada umat manusia tentang fitnah komunisme Nah, fitnah komunis. Yang tidak percaya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak percaya tentang adanya Sang Pencipta. Ateis. Wa gairiha min firakil kufri wal ilhad dan lain sebagainya dari kelompok-kelompok kekufuran dan penyimpangan. Ahlu sunnah lah yang memberikan peringatan kepada umat manusia tentang bahayanya firqah-firqah tersebut. وهم الذين ladzina haddaru min fitnatir rafidah allati atharuha wa كثير من duhayahum في minal muslimina fi biladi Mereka pula yang didakwah oleh sunnah yang memberikan peringatan tentang fitnah rafidah. Yang mana mereka membuat kekacauan. Yang mana korban paling terbanyak dari kalangan kaum muslimin di negeri Saudah. Tempat berdirinya Markis dan Damaj. Tempo dulu. Nah, Rafidah. Dan di Indonesia juga banyak. Sudah mulai barakallahu fikum jami'an subur, tumbuh kembang subur bahkan menjamur. Di beberapa tempat bahkan mereka besar. Mereka punya basis di Solo, bahkan mereka punya masjid khusus untuk mereka di daerah Tangerang, bahkan di daerah Makassar juga konon didengar ada. Nah, hanya saja mereka punya akidah tukiah Ketika mereka adalah minoritas, mereka menempuh akidah tukiyah. artinya menyembunyikan identitas mereka bahwa mereka adalah Syiah. Akhirnya mereka berbaur dengan umat manusia, bergaul dengan kaum muslimin secara umum. Menyembunyikan identitas mereka. Dan tidak sedikit di beberapa tempat di negara kita ini Indonesia dijumpai praktik-praktik nikah, mut'ah, kemudian nam. Terkadang di masjid-masjid kaum muslimin ketika mereka tidak mendapati masjid mereka, di masjid kaum muslimin mereka masuk, mereka sholat, mereka menempatkan sesuatu di tempat sujud mereka. Katanya ini bagian daripada tanah Karbala, yaitu pasir, tanah, batu. Al-Muhim tanah Karbala, karena mereka mengatakan seluruh tanah di permukaan bumi ini najis, kecuali tanah Karbala yang sudah bercampur baur dengan tanah, nah, dengan darahnya Hussein yang terbunuh di sana. <clears throat> Ini semuanya. Dakwah Ahlus Sunnah memberikan peringatan kepada umat manusia tentang bahaya-bahaya dakwah seperti enam komunisme, bahaya Rafidhah, demikian juga bahaya yang barusan kita sebutkan di atas, bahaya enam terorisme. Fahakat ahlul bid'ah wal ahwa la yubaluna bisafki dima'il muslimin. Dan seperti inilah ahlul bid'ah pelaku kebid'ahan dan pengekor hawa nafsu. Mereka tidak mempedulikan darah kaum muslimin. Mereka tidak mempedulikan. Nah, ketika yang jatuh sebagai korban adalah kaum muslimin. Pengeboman Bali contoh kecil atau pengeboman-pengeboman yang lainnya yang dilakukan oleh nah terorisme. Katanya target mereka karena di Bali banyak orang kafir, banyak turis. Ketika ditelusuri ternyata tidak sedikit juga korban yang berjatuhan dari kalangan kaum muslimin. Bahkan ada anak-anak yang terlarang untuk dibunuh. Bahkan juga ada kaum wanita yang terlarang untuk ikut diperangi. Jadi apa yang mereka lakukan adalah nah sesat. Yang katanya mereka jihad, bukan jihad tapi jahat. Nah, karena menyelisihi barakallahu fikum, menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Lagi orang kafir yang datang ke negeri kita, belum tentu dia adalah kafir harbi. Makanya ini karena mereka tidak tahu hukumnya. Bisa jadi dia adalah kafir musta'mad, kafir mu'ahad yang memiliki perjanjian. Masuk ke dalam negeri kita, mendapatkan jaminan, keamanan. Nah, entah sebagai turis, entah sebagai naam pekerja, memiliki bisnis. Kemudian setelah selesai dari urusan dia akan kembali. Ya belum tentu tidak adalah kafir harbi yang boleh untuk diperangi. Sedangkan Nabi SAW berlepas dari dari kaum muslimin yang memerangi kafir zimmi Nah, beliau berlepas diri dari orang yang memerangi, yang membunuh kafir dimi. Kafir yang memiliki jaminan keamanan. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau istirja. Nah, beliau beristirja. Setelah mengucapkan bahwasanya ahlul bid'ah, eh, pelaku kebid'ahan, pengekor hawa nafsu, mereka tidak mempedulikan darah kaum muslimin. Padahal satu orang kaum muslimin sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Haram darahnya untuk ditumpas, haram pula hartanya untuk dirampas, haram pula kehormatannya untuk dicela. Nah, dan mereka anggapan mereka bahwasanya enam satu orang terbunuh dari kaum muslimin. Bersamaan dengan itu mungkin ribuan orang kafir yang terbunuh. Mereka menganggap impas. Nah, tidak ada ruginya wa ila darah kaum muslimin satu orang kaum muslimin saja sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika melihat Hajar Aswad di Ka'bah Baitul Haram sambil mengarah ke Hajar Aswad dia mengajak bicara mengajak dialog inni la'alamu anniki a'dhamu indallah walakin Walakinnal mu'min a'zamu indallahi a'zamu indallahi darajatan minki. Kata Ibnu Umar radhiyallahu an sambil melihat kepada Hajar Aswad bahwa engkau memiliki posisi yang tinggi di hadapan Allah. Sebuah batu mungkin enam sama dengan batu-batu yang lainnya hanya hanya saja Hajar Aswad memiliki nilai lebih, tidak sama dengan batu yang lainnya. Begitu banyak batu di permukaan bumi, namun batu yang satu ini memiliki nilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala menciumnya, menyentuhnya, mendekat kepadanya, mendapatkan nilai pahala. Namun kata Ibnu Umar bahwasanya hanya saja wahai Hajar Aswad, seorang mukmin lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada engkau. Kata beliau berikutnya, "Wa hum haddaru min jama'atil jihad alladziina hum fi haqiqatil amri jama'atu fasad." Serta ahlu sunnah wal jamaah juga mereka memberikan peringatan kepada umat manusia tentang jihadiyun, jamaatu jihad. Yang sejatinya mereka sebenarnya adalah jamaatu fasad. Jamaah yang membawa kepada kerusakan. Nah, bukan jihad tapi jahat. Ini yang tepat. Mereka memberikan nama jamaatul jihad wa mereka adalah jamaatu fasad. Kama kala Syekh Mukbil rahimahullah sebagaimana Syekh Mukbil mengatakan menjuluki mereka demikian. Ya. Nah, sebagian orang menganggap Usama bin Laden pahlawan. Karena katanya dia tampil pada barisan terdepan untuk nah, memusuhi orang-orang kafir. Padahal dia bukan pahlawan, mencoreng nama baik Islam. Kama kala Syekh Mukbil rahimahullah, sebagaimana Syekh Mukbil semoga Allah merahmatinya berkata, "Wa humul ladzina an-nasa min muzaati na munazaati walatil umur." Ya, berarti sampai di sini titik. Kemudian kata boleh lagi berikutnya, eh, dakwah sunnah adalah orang-orang yang memberikan peringatan kepada umat manusia tentang jangan berseteru dengan wulatil umur, dengan para pemangku jabatan, dengan para pemerintah Nah, jangan kudeta, jangan penggulingan kekuasaan. Jangan juga dengan cara, nah barakallahu fikum jami'an, unjuk rasa, demonstrasi, turun ke jalan. Hal tersebut bukan bukan bagian daripada akidah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, betul kita yakin bahwasanya pemerintah tentunya memiliki kesalahan dan kekeliruan karena jauhnya mereka dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti kesalahan mereka membuat penghalalan bagi kita untuk mencela mereka di hadapan umat. Yang ada adalah nam dinasihati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun Terakhir kata beliau, li aimmatil muslimin. Ya, agama adalah nasihat. Di antara pihak yang pantas untuk dinasihati adalah eh, para pemimpin kaum muslimin. وهم الذين الناس من المظاهرات التي هي في الحقيقة خروج على الحاكم. Demikian juga ahlu sunnah wal jamaah memberikan peringatan kepada umat manusia tentang unjuk rasa, demonstrasi, turun ke jalan. Yang mana sejatinya itu adalah bagian daripada keluar akan kepemimpinan yang sah. Bentuk keluar dari naam pemerintah. Dan ini tidak boleh ini tidak boleh. Nabi SAW justru memberikan kita wujangan nasihat. Dengan wujangan dan nasihat yang sangat nam, tinggi nilainya. Sampai-sampai ketika para sahabat mendengar nasihat tersebut, para sahabat Allah alaihi majma'in, nah mengucurkan air mata bergetar hati mereka. Usikum bitaqwallah wassam'i wa taah wa in alaikum abdul habasyid. Nasihat ini yang didengar oleh para sahabat mereka menangis. Nasihat ini yang didengar oleh para sahabat membuat hati mereka gemetar. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta taat dan dengarlah kepada para pemimpin. Meskipun yang memimpin kalian adalah budak sahaya. Nah, hamba, apalagi dari kasta yang rendah ketika itu. Dari Ethiopia, Habash. Berkulit hitam, berambut keriting. Ya mungkin pada sebagian enam komunitas menganggap mereka adalah kasta yang paling rendah namun seandainya pun dia yang menjadi pemimpin, tidak halal bagi kaum muslimin untuk keluar dari kepemimpinannya. Tidak halal untuk digulingkan kekuasaannya. Tidak halal untuk dikudeta. Yang ada adalah as-sam' wa ta'ah, dengar dan taat. Jadi penggulingan kekuasaan, kudeta kepada pemimpin yang sah tanpa alasan yang tepat barakallahu fikum jami'an bukan bagian daripada enam syariat agama Allah Subhanahu wa taala yang suci. Seandainya pun pemimpinnya kafir. Kita katakan seandainya pun pemimpin, pemimpinnya kafir. Karena hak mutlak untuk memilih seorang pemimpin dengan cara istikhlaf adalah paling pertama mukmin ini dulu, jangan kafir. Namun seandainya pun yang menduduki kursi kepemimpinan adalah orang kafir, apakah boleh dengan serta-merta kita kudeta atau penggulingan kekuasaan? Syekh Mukbil mengatakan bahwasanya nam boleh kudeta, boleh kudeta, boleh penggulingan kekuasaan pada sebagai rekaman beliau, namun dengan syarat yang sangat ketat dalam sebagai rekaman kaset beliau. Boleh untuk kudeta apabila syarat-syarat kepemimpinan tidak terpenuhi seperti misalnya pemimpin orang kafir. Ini sebenarnya pembolehan untuk kudeta, namun dengan syarat. Boleh katakan, dengan syarat. Di antaranya adalah, Nam, yakin dengan kudeta tersebut berhasil. Karena kudeta artinya merongrong kekuasaan. Tentunya akan terjadi yang namanya nam, peperangan, pertumpahan darah. Yakin 100% berhasil. Kalau cuma 50%, 50%, artinya masih menebak-nebak, taruhlah 75%. Menang, kudeta. Namun 25% opsi yang lain gagah. Tidak boleh. Tetap tidak boleh. Harus yakin 100%. Kemudian itu syarat yang boleh sebutkan juga adalah bahwa Nah, kudeta tersebut disetujui oleh seluruh lapisan kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin. Artinya tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Karena kalau kalau seandainya terjadi perbedaan pendapat, ada kaum muslimin yang setuju eh, ayo kudeta, ada kaum muslimin lagi yang tidak setuju. Nah, akan terjadi keributan antara sesama kaum muslimin. Artinya sepakat seluruh umat. Ayo kita kudeta kepada pemimpin yang kafir. Tapi kalau ada perpecahan pendapat antara kaum muslimin sendiri, ada yang setuju, ada yang tidak, otomatis akan membuat kaum muslimin saling berbenturan. Jangan. Ini syarat yang juga harus terpenuhi. Kalau tidak, jangan. Berikutnya barakallahu fikum jami'an kalau kalau kudeta nam dengan kepemimpinan yang kafir tadi dibolehkan Apabila yakin 100% tidak ada doror yang kembali kepada kaum muslimin. Tidak ada doror sama sekali. Nah, jangan satu muslimun pun tersakiti hanya karena kudeta tersebut. Jadi syaratnya bukan gampang. Nah, apalagi ketika syarat ini tidak terpenuhi seluruhnya nah, dengan begitu mudahnya. Zaman sekarang, nah, sering terdengar bahwasanya ada orang yang mau mendekat kepada kepada pemimpin kaum muslimin, presiden kita, mau dibunuh, mau dibom, dan semisalnya. Nah, padahal dia sendiri, dia sendiri, barakallahu fikum jami'an, tidak, tidak bisa memenuhi syarat yang ditetapkan oleh para ulama ini. Tidak semudah itu. Kita katakan seandainya pun pemimpinnya kafir, ya mungkin ada pembolehan untuk kudeta kepada dia, tapi dengan syarat yang ketat. Hanya ahlu sunnah yang memahami tentang nah jauh ke depan perkara-perkara semacam, ini. Hanya ahlu sunnah yang yang mencermati bahwasanya kalau terjadi kudeta kemudian satu anak kecil kaum muslimin saja tersakiti, kudeta tersebut haram. Penggulingan kekuasaan tersebut haram. Kita lanjut lagi. Nah, mulai dari ucapan beliau sang penulis, mereka lah yakni ahlu sunnah memberikan peringatan kepada umat manusia dari unjuk rasa, demonstrasi, turun ke jalan. Yang hakikatnya ini adalah bentuk kudeta kepada pemerintah yang sah. Tidak boleh. Zaman sekarang sangat marak menamakan kaum muslimin aliansi Islam masuk di dalamnya ormas-ormas Islam. Bahkan turun ke jalan juga menggunakan atribut Islam. Tampil orasi menggunakan sorban, menggunakan jubah, mengatasnamakan Islam, digabung dalam enam dalam istilah 212 dan semisalnya mengatasnamakan Islam. Kemudian demonstrasi. Jauh, sangat jauh mereka dari pembelajaran agama Islam. Bukan seperti itu agama Islam agama Islam ketika ada ada hal yang ingin mereka kritik kepada pemerintah, nam silahkan dengan nasihat, namun dengan cara diam-diam, sembunyi-sembunyi. Tidak perlu sampai mengajak kaum muslimin secara global, ayo kita musuhi, kita musuhi pemerintah. Bukan seperti itu cara ahlu sunnah wal jamaah. Wahya kotton ilanah bin wa wa amwadin nasi. Yang mana demonstrasi Buah hasil dari itu adalah merupakan jalan yang mengantarkan kepada penjarahan, perampokan, perampasan harta umat manusia dan itu yang selalu terjadi. Berapa orang yang yang yang yang hadir di enam demonstrasi? Mungkin ada orang yang niatnya baik, niatnya baik, cara tapi caranya salah. Niat baik maksud kami adalah betul-betul dia mau demonstrasi, unjuk rasa. Tapi belum tentu setiap orang yang datang ribuan maunya demikian. Satu pemicu sedikit kecil saja Nah, melempari pemerintah, melempari aparat, kemudian dibalas dengan misalnya entah peluru kosong, peluru karet, akhirnya membuat kericuhan. Akhirnya yang tadinya datang dengan niat yang mungkin menurut dia betul, akhirnya pun jatuh ikut korban. Intinya tidak ada tidak ada kebaikan dalam demonstrasi. Tidak ada faedah yang dipetik dalam unjuk rasa. Tidak ada. Namun ini bagian daripada tatanan aturan demokrasi. Demokrasi membolehkan unjuk rasa ke jalan boleh. Selama itu dengan santun tanpa anarkis. Artinya pemerintah sendiri membuka jalan bahwa demonstrasi boleh. Yang penting tidak anarki. Para ulama telah mengejarkan kita, barakallahu fikum jami'an, tentang pentingnya keberadaan pemerintah meskipun dolim. Maka datang dari ulama Fudal bin Iyad yang mengatakan bahwasanya enam hidup dengan pemerintah yang hidup seribu tahun dengan pemerintah yang dolim taruhlah seribu tahun. Namun kita hidup dengan pemerintah yang dolim. Terkadang harta kita dirampas, hak kita tidak terpenuhi dengan sebagaimana mestinya. Masih lebih mending daripada hidup satu hari saja tanpa pemimpin. Artinya tanpa pemimpin tidak ada penegakan hukum. Kalau tanpa penegakan hukum yang terjadi adalah kerusuhan. Nah, akhirnya hukum rimba yang dipakai, yang kuat makan yang lemah. Jadi kerusuhan, perampokan, pencerahan. Itu hidup tanpa pemimpin. Dan mata kepala kita menyaksikan akan hal tersebut di beberapa negara. Telinga kita juga mendengar berita tersebut terjadi di beberapa negara. Satu negara besar yang tidak ada pemimpin, aman, damai, tenteram. Meskipun mungkin pemerintahnya rezim, Nah, tidak memberikan hak rakyat dengan sebagaimana mestinya. Dibanding dengan sebagian negara yang tidak ada tidak ada nam pemerintahan. Ketika tidak ada pemerintahan berarti tidak ada penegakan hukum. Yang terjadi adalah seperti itu. Fahumul ladzina yuhadiruna min kulli ma yusabbibu khal, ma yusabbibu al amni wa al istiqrar. Dakwah sunnah juga adalah dakwah yang memberikan peringatan kepada umat manusia akan seluruh hal yang menggiring kepada merongrong keamanan dan membuat kerusuhan. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslim. Dan Allah yang lebih mengetahui para pembuat keonaran daripada orang-orang yang membuat kebaikan. Intinya dakwah ahli sunnah, dakwah yang membawa kepada kebaikan. Dan patut kita bersyukur barakallahu fikum jami'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita bagian daripada dakwah ahli sunnah, pelaku dakwah ahli sunnah. Masuk dakwah ahli sunnah. Masuk dakwah sunnah ke dalam dada kita, kita patut bersyukur. Karena mereka lah yang ketika datang pujian dari Allah dalam Al-Quran, ketika datang pujian dari Rasulullah SAW dalam hadis, mereka lah yang diperuntukkan pujian-pujian tersebut. Karena mereka lah yang paling paham tentang apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Nabi Rasulullah SAW dengan bimbingan dan tuntunan para sahabat Ridwanullahi alaihi majma'in. Ada kelompok-kelompok yang lainnya, nah tidak bersih, selalu ada penyimpangan. Ahlu sunnah yang paling bersih. Dan alhamdulillah untuk zaman sekarang pemerintah pun sudah sudah sudah punya filterisasi, sudah mengetahui bahwasanya siapa di antara dakwah yang ada di masyarakat sekarang, mana yang bergerak untuk membuat kerusakan, mana juga yang membawa kepada enam kebaikan. Pemerintah, pemerintah alhamdulillah dengan dengan kesalahan dan kekeliruan yang ada pada mereka, namun mereka sudah punya filterisasi bahwasanya oh dakwah ini bagus, tidak membuat kerusuhan. Dakwah ini, ah, inilah yang mereka ini yang patut untuk dicurigai. Karena butuh untuk diintai terus-menerus, di mata matai Dakwah sunnah setiap harinya nah mereka mengkaji, mereka kaji adalah Allah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keseharian mereka hanyalah membaca Al-Quran, menghafal hadis. Kalau mereka punya ibadah yang lain seperti berpuasa, bersedekah, walhamdulillah. Tanpa ada sedikit pun misalnya enam pelatihan bela diri, tidak ada juga enam menimbun senjata, walhamdulillah tidak ada. ahli sunnah bersih dari hal-hal semacam itu. Dan kita harap, nah, barakallahu fikum jami'an pemerintah, baik itu di daerah dan juga di pusat, mengetahui bahwasanya inilah dakwah sunnah. Nah, mereka menghargai pemerintah yang sah. Tidak akan pernah untuk melakukan kudeta. Tidak akan pernah melakukan penggulingan kekuasaan. Tidak akan juga ikut bagian dari enam panggung demokrasi. Tidak juga akan ikut demonstrasi turun ke jalan, unjuk rasa. Kalau mereka punya sesuatu, mereka akan nasihati dengan secara diam-diam. Kita lanjutkan. Wahlu sunnati yahrisuna wa yas'auna ila tasbitil amni fil biladi wa ila istiqrari was sakinah. Dakwah sunnah adalah sangat semangat dan antusias untuk tetap mengkokohkan keamanan di dalam negeri serta tetap menjalankan kenyamanan dan ketenangan wa yuhadziruna min qalqalatil amni serta memberikan peringatan dari keonaran keamanan. Wa yuhadziruna min alfitan serta mereka juga memberikan peringatan tentang fitnah. Mereka lah orang yang paling tampil pada barisan terdepan. Ketika akan terjadi fitnah. Ahlu sunnah wal jamaah tidak suka fitnah. Sunnah wal Jema'ah memberikan peringatan untuk tidak terjerumus ke dalam fitnah. Wa yarawna anna al-amna min al azimati lintishari da'wati sadiqati an-naqiyah. Dan Sunnah beranggapan bahwa dengan rasa amanlah merupakan sebab terbesar tersebarnya dakwah yang jujur, bersih dan suci. Kalau mau menegakkan dakwah dalam keadaan negara tidak aman, itu mustahil untuk dakwah tersebut tersebar. Nah, mustahil. Atau konflik yang abadi tanpa ada Nah, sampai hari ini terkadang besar, terkadang kecil, Palestina diserang ya. Untuk membaca Al-Quran saja nah, tidak bisa. Untuk sholat jamaah saja belum tentu bisa. Karena apa? Peperangan setiap harinya. Alhamdulillah kita di Indonesia masih aman. Kita patut nah, memuji Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Masih bisa taklim dengan leluasa. Nah, masih bisa sholat jamaah hadir di masjid tanpa ada yang mengganggu. Dan ini patut kita syukuri. Intinya negara aman. Makanya ketika ada orang-orang yang ingin membuat kerusuhan, kericuhan dengan cara mengebom sana, mengebom sini. Nah, mungkin mereka katakan ini niat kami bagus. Iya, niat bagus tapi tidak disertai dengan metode Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tetap salah. Karena ikhlas saja tidak cukup, harus sesuai juga dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mutabanya tidak ada, percuma ikhlas. Hanya Ahlussunnah yang paling tahu tentang seperti apa bentuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala disertai juga dengan mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya harus berbarengan. Kalau salah satu saja pincang, tidak bisa. Nah, kita katakan di sini tanggaskan sekali lagi bahwasanya alhamdulillah kita patut memuji Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu mungkin di zaman Orde Baru 20 30 tahun yang silam untuk melakukan majelis, majelis taklim seperti ini terkadang sulit diciduk, dicurigai. Pakai sorban saja belum tentu bisa. Nah, meskipun tanpa bukti dan tanpa saksi langsung ditangkap, tiba-tiba hilang. Jadi tapol, napol. 20 tahun berikutnya baru keluar. Tidak ada berita. Itu dulu di zaman rezim Soeharto. Nah, sekarang alhamdulillah kita bisa taklim dengan begitu amannya, bisa menegakkan nam sunnah dengan tanpa ada yang nam melarang kita. Itu semuanya butuh untuk enam. Kita sama-sama menjaga keamanan. Kita sama-sama naam mengajak umat muslimin untuk tetap menjaga keamanan. Dan cara untuk tetap menjaga keamanan adalah ini, ini, ini paling utama dengan menegakkan paling pertama adalah agama Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita, di dalam dada kita, di dalam diri kita, kemudian kita terapkan juga kepada masyarakat kita. Kata beliau berikutnya lagi, bikhilafi da'wati bikhilafi da'wati ahli al-batil fa innaha tanshatu fil fitan wa fil dhalam wa li'anna ahli al-batil yastaduna fil ma'il aqr mithla ashabil mudaharati wa ghairihim berbeda dengan dakwah dakwah ahlul batil yang lainnya karena mereka beraksi di dalam fitnah mereka pun nah gesit di dalam kegelapan Ya, mereka bermain kata beliau di sini bahwasanya karena ahlul batil mereka bermain di air keruh. Mereka bermain di air keruh. Seperti para pelaku demonstrasi dan yang selain mereka. Ada sebagian pihak, sebagian kelompok, sebagian firqah mereka tidak suka aman, mereka maunya tuh nah ribut. Ketika ada ribut, dana turun. Donasi mengucur. Itu mereka maukan. Buat kerusuhan, buat mereka keributan. Kemudian mereka ambil gambar, ternyata korban dari pihak sebelah, kata korban kaum muslimin, masjid dibakar. Nah Kirim ke para importir minyak di Timur Tengah. Bahwasanya kami butuh dana, kaum muslimin ditindas, daerah Asia dan semisalnya. Nah, jadi mereka tidak suka aman. Aman tidak ada, tidak ada dana, tidak ada dana mengucur. Mereka maunya ribut, mereka maunya kerusuhan. Dengan menciptakan kerusuhan, sementara aman mereka ciptakan kerusuhan. Kata beliau di sini bahwasanya ahlul batil mereka bermain di di air yang keruh seperti para pelaku demonstrasi dan yang semisalnya. Jihadiyun yang beliau sindir di sini adalah jihadiyun. Jihadiyun tidak suka aman. Nah, tidak tidak tidak tidak tenang hati mereka ketika melihat bahwasanya keadaan sedang aman. Lagi aman saja mereka pergi mengincai, mengincar mengintai pos-pos polisi, entah ditembak, entah dilempari batu, entah di enam bom molotov dan semisalnya. al mereka suka ribut. Sedangkan ahlu sunnah, barakallahu fikum jamian, sangat jauh dari hal-hal tersebut. Bahkan mereka lah orang yang sangat mengingkari perbuatan-perbuatan semisal itu. Kata beliau berikutnya di sini, walau karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yabahasu an amma ya, amma yuwihi wa yansuruhu wa yasiru indahu fi ma'manin dan sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah orang yang mencari orang yang bisa melindungi beliau, membela beliau, menolong beliau agar supaya beliau jadi di sisi orang tersebut merasa aman. Beliau sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam butuh keamanan. Agar apa? Agar bisa mendakwakan agama Islam tersebar nam dengan baik dan bagus. Tapi kalau berdakwah dalam keadaan dalam keadaan enam tidak aman seperti di periode Makkah, beliau tidak bisa berdakwah dengan leluasa. Berbeda ketika beliau berdakwah di kota Madinah. enam Taklim setiap hari. Kemudian kaum muslimin pun bertambah banyak. Berbeda dengan di periode Makkah. Karena apa? Selalu ada permusuhan. Karena tidak ada rasa aman. enam Selalu dimusuhi oleh musuh-musuh dakwah Allah Subhanahu wa taala dan beliau sampai tulis membawa bab ini beliau akan sebutkan kepada kita contoh-contoh hal tersebut dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa hadis-hadis dan ayat-ayat. Mana insya Allah kita akan baca pada lain kesempatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, cukup sampai di sini apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kita malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik. an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu